Bismillahirrahmanirrahim. Eh, man yaqra? Hah? Enggak ada semua. Siapa yang baca Hmm. Mana ada yang. Kita kita baca pada ayat ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Ya hal sama-sama. Ya hal tasil sama-sama. Ya الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة tafsir jangan sampai ditahkik waqalat taifah ulang وقالت طائفة أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون panjang satu nafas mulai ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كل سما سما Wow. Nah, kul innal huda kalau mau berhenti pada al-hude hude sama di situ. Kul innal hude hude. Nah, begitu. Sama-sama. itu kalau berhenti, kalau terus dibaca fathah. Qul innal huda hudallahi ayyuti أن يؤتي أحد مثل ma utitum sama sama Kalau berhenti dua aja. Mautitum sama-sama. Tom 6 mautitum sama-sama mautitu mau sama-sama Baik. مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم والله واسع عليم والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ومن أهل ومن أهل, ومن أهل الكتاب من من إن تامن من إن تأمنه بقنطار يوده muwaddih kan sukun yuaddih nah yuaddih ilaik disukun kan kemudian menjadi nakal sama-sama yuaddih ilaika wa minhum manin يؤديه إليك ومنهم من إن تامنه من لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائماً ما دمت عليه نعم، ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلي منوا فيه بلي من أوفي بعهده واتقي فإن فإن الله فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اوليك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم kita baca tadi dua kemudian enamnya belum enam ثمنا قليلا أولئك sama-sama ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم malah tidak hadir gimana artinya baca ya sekali lagi besok pagi atau sore nanti ini mulai dari awal 10-10 nah. tim rojaah tajuknya dan dites insya Allah bagian semuanya ini baca yang belum hafal Quran bin Nador yang sudah hafal Quran sudah mungkin tergantung kita lihat nanti kalau belum tajuknya belum lancar kita suruh untuk melihat musaf. Jadi nanti akan kita tanya insya Allah ini hukum-hukumnya apa saja. Ini sifatnya apa saja. Makhluknya dari mana. Dan seterusnya. Siapa? Nah, mulai dari pertama itu. Paham tidak? Pertama siapa hari ini? Hah? Berarti sudah ada. Sudah ada berikutnya nanti. Kemudian apa doa kalian? Jadi saya selama di Medan ini tidak bisa ke masjid jadi ya sampai sekarang dia belum bisa simha atau bahkan belum bisa sholat berjamaah. Jadi kalau dari deteksi para dokter di sana yang memang sudah diakui secara internasional di dokter Andre yang dan juga yang lain ya dari jantungnya, paru-parunya, nafasnya semuanya bagus ya hanya bagian ginjalnya. Memang ginjal beliau tidak ada gangguan. Itu ada batu-batu kecil dan katanya bisa keluar kalau banyak minum air. Nah, dan juga ada obat dari dokter di sana. Termasuk yang kemarin ipar eh, Ustaz Erham diobati di sana, alhamdulillah sembuh. Namun sekarang di Sona tidak bisa keluar, tidak bisa masuk apa tidak bisa tidak bisa keluar keluar ditangkap orang Syiah kalau di dalam jangan-jangan kita kena bom dari pemerintah Saudi nah, jadi serba repot nah ini kondisi sebagian teman-teman yang ada di sana sana nah, ini informasi terakhir dan juga yang ada di Syria, Al Suria, ya orang Syiah mulai terjepit dan mereka siap untuk membagi-bagi kekuasaan antara katanya pemberontak. Di Hamas sendiri juga sudah banyak Syiah yang mati. Nah, diperkirakan ini Ramadan ini sudah selesai perkirakan. Nah, jadi untuk menghancurkan orang Syiah. Kemudian Ali Abdullah Saleh, mantan presiden meminta kepada Saudi siap untuk kembali merangi orang Syiah. Tapi pemerintah Saudi tidak tidak mau menerima. Kerusakan sudah banyak. Pokoknya menyerah. Gitu aja sudah. Pokoknya menyerah. Kalau tidak menyerah diserang terus. Dan juga informasi yang baru saja Isra Mi'raj di negara kita naik gending Jawa, langgam Jawa atas rekomendasi dari Menteri Agama sudah rujuk minta maaf kepada kaum muslimin. Nah, ini tidak diperkenankan. Jadi baca Quran pakai gending Jawa, langgam Jawa. Nah. Disiapkan, tapi disiapkan dimerajah bagus. Mafhum kalam mafhum kalam musama ayam jahil mafhum kalam Yufam kalami ha طيب bilang